تفضل استاذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قول التابعين جملة روى البيحكي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لإخوة في الله كتاب من أجل كان مباحثاً كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المؤطلة والجهمية Berkata imam Ibn Qayyim rahimahullah, qaulu tabi'ina jumlatan. Perkataan para tabi'in tentang Allah di atas secara keseluruhan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sanad yang sahih kepada Imam Auza'i berkata Imam Auza'i, "Kunna wa tabi'un." Kami dan para tabi'in. At-tabi'in atau at-tabi'un adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat dan beriman. Kunna wa tabi'un kami dan para tabi'un atau para tabi'in mutawafiruna dalam jumlah yang begitu banyak naqulu kami semuanya berkata innallaha ta'ala dzikruhu sesungguhnya Allah yang maha tinggi dirinya mengingat tentangnya fauqa arsihi di atas arasnya wa nu'minu bima uradati sunnatu bihi min sifatih dan kami mengimani dengan apa yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah. Ini perkataan Imam Auza'i rahimahullah. Menunjukkan para tabi'in sepakat Allah di atas aras. Bukan di mana-mana. Allah itu ada di atas arasnya. Bukan hanya ilusi tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, ya tidak menempel dengan alam, tidak berpisah dengan alam, bukan ilusi. Itu adalah sifat yang tak ada. Allah ada. Ya, ini perkataan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Naam. Qala Syekhul Islami wa innama qala Al-Auza'i hada ba'da zuhuri jahmin al-munkiru li kauni Allah azza wa فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قوله Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wa innama qala al-Auza'i hadza" Perkataan Imam Auza'i ini dia katakan mengapa dia harus keluarkan statement ini ba'da zuhuri Jahmin setelah munculnya perkataan Jaham bin Safwan Kepadanya disebutkan akidah Jahmiyah yang intinya menafikan Allah bersifat dan memiliki nama. Jahmiyah mengatakan Allah tidak layak menyandang sifat dan tidak layak menyandang nama. Inilah pemahaman Jahmiyah. Karena setiap nama Allah Subhanahu itu jika dinisbatkan ditetapkan berarti dia sebagaimana makhluk yang punya nama. Jika semua tetap Allah ditetapkan jika semua sifat Allah ditetapkan, berarti dia seperti makhluk yang punya nama dan punya sifat. Karena itulah Allah tak layak disifati dan diberikan baginya nama. Inilah akidah Jaham bin Sofwan. Satu hal yang harus dipahami semua kelompok ahlul kalam ini maunya tanzihullah. Mereka ingin mensucikan Allah dari kesurupan dengan makhluk. Itu maunya. Tapi karena dengan logika berpikir mereka, Akhirnya mereka malah mendustakan firman Allah, mendustakan sabda nabinya, mengingkari kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-Imamul Arba'ah, imam yang empat. Semuanya gara-gara ya mendahulukan akalnya dalam menetapkan nama-nama Allah. Yang layak diterima mereka terima sebagaimana Asyariah dan Maturidiyah Allah layak memiliki sifat kudrah, kuasa. Dengan itulah dia layak menjadi Tuhan, Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah layak memiliki sifat hayat, hidup. Dengan itulah dia layak sebagai Tuhan yang hidup, berkekalan. Allah layak memiliki sifat sama, mendengar. Dengan itulah dia mengetahui segala sesuatu, mendengarkan segala sesuatu. Mereka tetapkan beberapa sifat semata. Tapi tak layak Allah bersemayam ke searas. Tak layak Allah datang di hari kiamat. Tak layak Allah punya wajah. Tak layak Allah punya tangan. Begitulah seterusnya. Ini akidahnya asyariah dan Maturidiyah. Menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat-sifat. Jahmiyah menolak semua sifat-sifat dan nama-nama. Kata beliau, Hal ini diucapkan oleh Imam Uzai setelah kemunculan pendapat Jaham bin Sofwan. Al-munkiru li kaunillahi azza wa jalla fawqa arsih. Dia yang mengingkari Allah di atas arasnya. Adapun Nabi tak mengingkari, adapun Allah menetapkan, adapun para sahabat menetapkan, tabi'in menetapkan. Jadi orang yang pertama kali mengingkari Allah di atas aras dari golongan ahlul kalam Jahmiyah, Jaham bin Safwan nenek moyang Jaham bin Sofon ini adalah Firaun alaihi laknatullah. Dialah yang menentang Allah ada di atas langit. Musa alaihissalam ketika mendakwahi Firaun agar menyembah Tuhan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Firaun ketika Musa mengatakan Tuhannya di atas, melecehkan Musa. Dia panggil menterinya Haman, "Ya Hamanu, wahai Haman, ibnili sarhan. Tolong, wahai Haman, buatkan aku tiang yang tinggi ke langit. La'alli ablughul asbab, agar aku bisa ke atas." Fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhannya Musa. Wa inilah la'arahu Aku yakin Musa itu berdusta. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan tiang tinggi-tinggi ke atas untuk melihat Allah yang di atas? Karena Musa mengatakan demikian. Kata Fir'aun, aku yakin Musa berdusta. Jadi Fir'aun yang mendustakan Allah di atas. Musa yang menetapkan Allah di atas. Nabi Muhammad pun demikian. Sahabat demikian. Tabi'in demikian. Tabi'ut tabi'in demikian. Datanglah orang-orang belakangan yang mengatakan Allah tak layak. Dikatakan di atas aras bersemayam di atas aras tak layak dikatakan di atas langit karena ungkapan yang menunjukkan Allah ada pada satu jihad ya bagi manusia ya ada jihad atas bawah bagi Allah tak ada jihad ya jadi kata beliau Wanafilis sifatihi inilah jaham yang menafikan sifat-sifat Allah liya'rifan nasu agar orang-orang paham pada masa tersebut pada masa tabi'in anna madhhab as-salafi bahwasanya cara ber yakni beragamanya as-salaf kana bi khilafi qauli menyelisih perkataan Jaham bin Sofwan dan ini akidah Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin yang awamnya Ya, sehingga berkata orang-orang yang tobat, aduhai kalaulah aku meninggal di atas akidah perempuan-perempuan tua dari ahli Naisafur. Ini akidah perempuan-perempuan tua, ini akidah al-ajais orang-orang tua tak payah-payah. iman Allah atas, selesai. Inilah yang dimimpi-mimpikan oleh ya Al-Fakhruddin Fakhruddin Ar-Razi. Aduhai kalaulah aku mati di atas agama jais. Bertahun-tahun aku berpetualang hanya sibuk mengumpulkan kata orang kata orang. نعم وقال أبو عمر ابن عبد البر في تمهيدي علماء, علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في التأويل حمل عنهم حمل الذي حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به وقال أبو Abu Am Abu Amr ibnu Abdul Bar atau Abu Umar ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Tamhid adalah syarah bagi kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Namanya At-Tamhid. Dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, dari negeri Maroko sana atau dari negeri Andalus Al-Maghribul Aqsa. Disebutkan dalam kitabnya ini, syarah bagi kitab Muwatta, ulama ushabati wa tabi'in. Ulama-ulama para sahabat dan ulama-ulama para tabi'in alladzina humila anhumut ta'wil. Yang mereka dikenal, diambil daripada mereka tafsir Quran. Arti ta'wil tafsir. Ya, Quran itu butuh ditafsirkan. Bisa juga disebutkan ditakwilkan dengan takwil yang sahih. Makna takwil adalah tafsir. Ya. Para ulama sahabat dan para ulama tabi'in yang mereka adalah merupakan sumber rujukan dalam menafsirkan Quran. Qalu fi ta'wili qauli ta'ala. Mereka berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat dijadikan oleh orang-orang yang keraguan di mana Tuhan, yang ragu di mana Tuhannya, ini ayat yang mereka bawa nih. Ya, ini ayat yang mereka bawa untuk menafikan Allah di atas aras. Ya, akhirnya mereka buang sebagian ayat, mereka ambil sebagian ayat. Tak berani membuang akhirnya ditakwilkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-7, Allah menjelaskan ma yakunu min najwa <coughs> thalathatin illa huwa Rabbihum." Tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada orang berbisik-bisik lima orang kecuali orang kecuali Allah yang keenamnya. Wala wala ada min dzalika wal akthar. Tidak lebih sedikit daripada itu, tidak lebih banyak daripada itu illa wa huwa ma'hum. Kecuali Allah bersama mereka aina di dimanapun mereka berada. Ini yang digunakan ahlu al-batil dari golongan Ahlu kalam untuk menafikan Allah di atas. Kata mereka, kalau Allah di atas, ini dia bersama kamu di mana-mana engkau berada. Tidak ada dua, tiga orang kecuali Allah. Keempatnya, kelima, ke, lima orang kecuali Allah. Keenamnya dan dia bersama kalian di mana pun kalian berada. Dengan ayat-ayat ini mereka benturkan ayat lain, mereka buang ayat lain. Inilah sifat ahlu kalam. Satu hal, kaidah tersesatnya seluruh kelompok-kelompok dalam Islam ini kaidah karena mereka mengambil sebagian ayat meninggalkan sebagian ayat. Karena mereka mengambil sebagian hadis meninggalkan sebagian hadis, tersesatlah mereka. Itu ciri-ciri semua firqah-firqah yang sesat. Ya, tersesatnya ahlul irja, murji'ah yang mengatakan yang penting iman, tak butuh amal, tak perlu amal. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ya, Targhib. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. <coughs> Mereka meninggalkan ayat-ayat tentang tarhib, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah berlebihan harapnya kepada Allah, harap yang berlebihan membuat dia menyepelekan amal, tak perlu beramal, bahkan amal bukan bagian daripada iman. Tersesatlah ahlu irja. Kebalikannya, di samping ahlu irja, al-khawarij Al-Khawarij tidak mengambil ayat-ayat tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat Allah yang luas, ampunannya. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang azab. Sehingga muncullah paham orang yang berbuat dosa besar kafir kode daripada Islam. Begitulah setiap kelompok dalam Islam. Ya, mengambil sepotong, meninggalkan sepotong. Syiah Khawarij dalam bab sahabat mereka mengimani sebagian sahabat layak sebagai sahabat, sebagian mereka keluarkan daripada Islam, mereka kafirkan. Ya. Sebagian khawarij begitu bencinya kepada Ali, mereka disebut dengan nama Nasibah. Ya. Benci sebenci-bencinya mengkafirkan Ali. Sebagian Rafidhah kebalikannya mengkultuskan Ali setinggi-tingginya bahkan sebagian mereka mengatakan Ali titisan Tuhan. Itulah sebab kesehatan setiap kelompok dalam Islam. Ya, Qadariyah dan Jabariyah pun demikian. Mereka ambil sebagian ayat, mereka tinggalkan sebagian ayat. Dalam bab di mana Allah pun demikian tergincinnya ahlu kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah sehingga menafikan Allah di atas aras karena mengambil sebagian ayat, membuang sebagian ayat. Yang mereka ambil wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamakan di mana pun berada, berarti Allah SWT bukan di atas, Dia bersamakan di mana pun berada. Padahal tafsir ayat tentang dia bersamakan mana pun berada, inilah tafsir para tabi'in. Apa para tabi'in menafsirkan? Ulama-ulama tabi'in menafsirkan ulama sahabat. Huwa alal arsi. Dia Allah itu di atas aras. Wa ilmuhu fi kulli makan. Namun ilmunya yang ada di setiap tempat. Bukan zatnya. Ada pada setiap tempat. Allah itu punya zat. Ahlu kalam intinya menganggap Allah tak punya zat. Allah hanya halusinasi belaka. Tak ada apapun juga. Hanya di pikiran. Itu ahlu kalam. Semua mereka nafikan. Ya. Allah Ta'ala yang berkata-kata menurut Jahmiyah. Karena berkata-kata sama dengan makhluk. Ya. Karena itu sifat makhluk berkata-kata. Apalagi dengan perkataan yang dengar, dengan suara dan huruf. Ini pun dinafikan oleh syariah dan Maturidiyah. Kata mereka Allah itu tak mungkin berkata-kata didengar oleh Musa, tak mungkin mustahil. Karena perkataan Allah itu perkataan dalam dirinya yang qadim, yang azali, yang kekal. Tak mungkin Allah berkata-kata demikian. Ujungnya semua ahlul kalam menafikan Allah memiliki perkataan. Semuanya walaupun caranya berbeda-beda. Ahlu sunnah mengatakan Allah bertakallam bima syaa wa kaifa yasha, bagaimana dia mau. Allah yang mengatakan dirinya berkata-kata wa Allah Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Musa. Wa Allah Musa taklima dibalik oleh kaum ya Mu'tazilah. Wa kallamallaha Musa kata mereka. Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Musa. Dirubahnya baris Quran. Didatangkan ulama ayat lain yang tak bisa dirubah. Ya. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang Musa alaihi salam. Falamma jaa Falamma jaa'a limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Terkadang datang memenuhi panggilan kami wa kallamahu rabbuhu. Tak bisa dibaca rabbahu. Wa kallamahu rabbuhu dan Tuhannya berbicara kepadanya. Habis subhan mereka. Karena ini ayat tak bisa dirubah, akhirnya Mu'tazilah merubah tafsirannya. Bukan Allah yang berkata-kata, ini malaikat Jibril yang berkata-kata. Subhanallah. Bolehkah Jibril mengatakan ini Allah Rabbul Alamin kepada Musa? Aku ini Allah Rabbul Alamin. Ya Musa, ini Allah Wahai Musa, aku, aku adalah Allah. Layakkah Jibril mengatakan demikian? Tak layak. Sebagian mengatakan tidak. Pohon yang di sana ada api dan Musa itu yang berkata-kata. Layakkah pohon mengatakan, wahai Musa, ini aku Tuhanmu? Fakhla'na alaikah. Lepaskanlah kedua sandalmu. Fa innaka bil wadil muqaddas tua, engkau sedang berada di lembah yang suci, layak pohon berkata-kata, benda mati berkata-kata, mereka tetapkan Allah yang Maha Hidup, mereka tolak. Mana lebih sempurna Tuhan yang berkata-kata daripada Tuhan yang bisu? Tuhan yang berkata-kata. Ibrahim mencela Tuhan Tuhan yang disembah oleh kaumnya karena Tuhan Tuhan itu tidak bisa berkata-kata. Ya. Apa kata Ibrahim? Fas'alu kabirahum hadza Engkau yang tikun. Tanyakan kepada yang paling besar ini patung ini. Kalau mereka bisa berkata-kata. Seketika mereka mengatakan, lakat alim tamahula yang tikun. Engkau tahu mus, wahai Ibrahim, tak mungkin mereka ini berkata-kata. Kata Ibrahim, "Ufil lakum budun. Memang kalian celah kenapa akan sembah? Kenapa akan sembah yang tak bisa berkata-kata? Jahmiyah mengatakan Allah tak layak berkata-kata. Ya, kenapa kalau berkata-kata seperti makhluk hidup? Baik kalau Allah tak berkata-kata seperti makhluk mati. Mana lebih utama? Benda hidup atau benda mati? Tentu yang hidup lebih utama. Kalau mereka mengatakan Allah tak layak berkata-kata, karena itu sifat makhluk hidup. Ya, sifat makhluk yang diciptakan Allah SWT. Baik tak berkata-kata itu sifat makhluk mati, benda mati ciptaan Allah SWT. Allahu Akbar. Tak layak Allah datang di hari kiamat, kata mereka. Tak layak Allah turun sepertiga malam. Ini semua sifat bagi Allah. Tak layak Allah menyifatinya. Kenapa? Ini semua sifat ciptaan Allah berupa makhluk hidup yang bergerak, berjalan, berpindah atas ke bawah, samping. Allah tak layak datang. Allah tak layak turun. Menurut mereka Allah itu bagaikan benda mati. Yang tak punya apapun. Sama sekali perbuatan. Batu ya batu tak bergerak. Mana lebih utama? Batu yang tak bergerak atau makhluk hidup yang bergerak? Tentu makhluk yang lebih ber, lebih utama. Subhanallah. Jadi mereka lebih rela Allah itu disipati dengan benda-benda mati daripada disipati dengan makhluk-makhluk yang hidup. Walaupun kita meyakini tentunya sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk-makhluk ciptaannya. Nama saja yang mungkin sama, sama-sama punya sifat kuasa, tapi tak akan pernah sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya. Ya namanya sama, sama-sama mendengar, tapi tak sama pendengar Allah dengan pendengaran makhluknya. Ya, oleh karena itu hakikatnya ahlul kalam al-jahmiyah al-mu'attilah ya'buduna adaman menyembah Tuhan yang tidak ada. al ya ya'buduna mujassaman. Adapun ahlu tasbih mengatakan Allah seperti makhluk, mereka menyembah ya mujassaman, menyembah sesuatu yang bagikan makhluk. Kedua-duanya tersesat. Ya. Ahlu sunnah menyifati Allah sebagai mendesipati tentang dirinya, bagaimana sifati Rasulnya tentang diri Allah, menafikan bagi Allah sifat-sifat yang dinafikan bagi dirinya dan dinafikan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah wal jamaah. Ya. Sebagian nggak kali. Kalau anda kata semua firman Allah tetap sebagaimana adanya, tak ditakwilkan. Bagaimana dengan sifat Allah sebenarnya telah lupa? Sementara Allah mengatakan dalam Quran, "Wa maka narabuka nasia. Tuhanmu itu tak pernah lupa, tapi dalam ayat lain kata Allah, "Nasullaha fanasiyahum." Ini syubhat lagi. Nasullaha, mereka melupakan Allah falasiyahum maka Allah melupakan mereka. Bagaimana apakah Allah punya sifat lupa? Ini buktinya kata mereka. Mereka betulkan ayat <laughs> dengan ayat. Maka kita katakan ini takwilnya bukan makna lupa itu sama sekali Allah melupakan hamba-hambanya. Tidak. Di antara makna lupa adalah Allah meninggalkan hamba tersebut. at Ini bukan takwil yang batil, ini tafsir yang sahih. Di hari kiamat ada hamba-hamba yang tak diperhatikan Allah, tak dilihat Allah. tak diingat Allah Subhanahu wa taala, bukan makna tak diingat, lupa. Sebagaimana lupanya kita? Tidak. Ini bahasa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak menggubrisnya, tidak memperhatikannya. Inilah syubhat-syubhat al batil. Kalian mengatakan menerima zahir Quran, ini ayatnya. Allah, mereka lupa Allah, Allah merupakan mereka. Berarti Allah memiliki sifat lupa. Ini syubhat nih. Subhanallah. Allah mengatakan wa ma rabbuka nasiya, Tuhanmu tak pernah lupa. Ini ayat yang jelas tentang Allah menafikan sifat lupa. Adapun makna Allah melupakan mereka di sini, maknanya Allah meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tak mempedulikan mereka. Ya, seorang murid di kelas terlambat selalu, degil, tak buat PR. Guru tuh udah muak lihat dia. Masuk pun tak dilihat oleh guru, sedikit pun tak dilihat. Bukan maknanya dia tak melihat sang murid, bukan, nampak dia tu orang. Tapi karena degilnya, bandalnya, bandal maksudnya saya belum <laughs> tak dilihat sama guru. Bukan maknanya tak terlihat, dilupakan guru nasibnya, dilupakan guru. <coughs> Dalam bahasa boleh dikatakan lupa. Padahal guru sangat ingat nih murid, namanya ingat, semua ingat karena bandelnya ingat. Tapi dikatakan dilupakan gurunya dia. Ini bahasa ini. Ini subhannya ahlu batil. Memang ahlu batil tuh paling lihai cari-cari subhat untuk menolak kebenaran. Ya, kata mereka berarti kalau kalian menerima zahir Quran yang sudah katakan saja Allah itu bahannya ayatnya. Subhanallah. Bagaimana ayat yang ini? Apakah kita benturkan ayat kita buang sebagian, kita ambil sebagian? Tidak mungkin. Ya. Jadi inilah perkataan ulama-ulama tabi'in, ulama sahabat menafsirkan ayat wa ma'hum aina makanu. Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ini takwil yang sahih. Adapun mereka ahlul kalam takwil yang batil. Takwil dengan logika mereka. Ini takwil dengan dengan eh, dengan eh, bentuk bahasa. Wajhun lugawiyun seperti ini bahasanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah Wa ma khalafahum fi dzalika ahadun yuhtajju bihi. Tidak ada yang berani menyelisih para sahabat, para tabi'in dalam perkataan mereka tentang tafsiran ayat ini kecuali orang-orang yang tak dikenal, tak dianggap sebagaimana Jaham bin Safwan dan para pengikutnya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. ilaikum qaulul Hasan al-Basri rahimahullahu taala روى أبو بكر الهذلي عن الحسن رحمه الله تعالى قال ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل وبينه وبين ربه سبعة حجب كل حجاب مسيرة خمسمائة عام وإسرافيل دون هؤلاء ورأسه مسيرة خمس مسيره مسيرة خمسمائة مسيرة خم خمسمائة عام wa Israfilu duna haula wa ra'suhu tahtal arsi wa rijlahu fi tukhumi sabi'ah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan ya dalam perkataannya sebagaimana disebutkan Abu Bakar Al-Hudzali dari Hasan rahimahullah berkata Hasan Basri laisa syai'un inda rabbika min al khalqi aqrab ilaihi min Israfil. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang paling dekat kepada Allah sebagaimana dekatnya Israfil yang meniupkan sangkakala. Wa bainahu baina rabbih sab'atu hujubin antara Israfil dan Tuhannya tujuh hijab. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hijab. Ya, tujuh hijab dimiliki Allah. Kullu hijabin mismasiratu 500 am. Masiratu 500 am. Setiap hijab Allah Subhanahu wa taala masiratu 500 am, perjalanan 500 tahun. Ya, setiap hijab. Wa Israfilu haula. Ya. Dan Israfil di bawah daripada hijab tersebut. Wa ra'suhu tahtal 'arsy. Israfil kepalanya di bawah arsy, wa rijlahu fi tukhum sabi'ah. Sementara kedua kakinya di atas langit yang ketujuh. Subhanallah. Kakinya di langit ketujuh, kepalanya di aras, di atasnya ada tujuh hijab Allah SWT. Setiap hijab perjalanan 500 tahun. سبحان الله نعم قول مالك ابن دينار رحمه الله تعالى ذكر أبو العباس السراج قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهارون قال حدثنا سيار حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال سمعت مالك بن دينار يقول إن الصديق إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة ثم يقول خذوا فيقرؤون ويقول اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثر ابن آدم خيري إليك نازل وشرك وشرك شرك شرك وشرك صاعد إلي وت وت وتحبب وتحبب إليك وأتحبب وأتحبب وتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي ولا يزال Malikun kari Malikun karimun Malakun qad, karimun Malikun karimun Malakun Nah, malaikat Malakun karimun qad araja Qad urija Qad urija ilayya minka amalin qabihin Nah Perkataan Malik bin Dinar rahimahullah Abu Abbas As-Sarraj menyebutkan dengan sanadnya dari Malik bin Dinar dari Malik bin Dinar berkata Inna siddiqina sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, Nabi-Nya, ayatnya. Dan ini tingkat yang tertinggi dalam Islam. Setelah para nabi adalah tingkatan as-siddiqin. Yang paling kuat imannya tingkatan as-siddiqin. Jika dibacakan kepada mereka Quran, taribat qulubuhum ilal akhirah. Hati mereka merindu negeri akhirat. Orang-orang beriman kalau dibolehkan minta mati, berjumpa Allah, mereka minta mati. Karena dilarang minta mati, mereka tak mau minta mati. Karena mereka tahu apa yang tepat itu terbaik bagi mereka, bisa menambah amalan mereka. Ya, kerinduan mereka kepada akhirat begitu menggebu-gebu, apalagi jika dibacakan firman Allah. Tsumma yaqulu khudhu fayaqra'un. Ya. Kemudian dikatakan khudhu. Ya ambillah Quran ini fayaqra'un maka mereka pun as-siddiqun tadi membaca Quran ini wa yaqulu maka dikatakan isma'u ila qawli as-sadiq min fawqi arsyihi berkata Malik bin Dinar kepada mereka yang membaca Quran dengarkanlah perkataan as-sadiq Tuhan yang maha jujur min fawqi arsyihi di atas arasnya Dengarkan perkataan Allah yang benar dari atas arusnya wakana Malik bin Dinar wa ghairu min salaf yadhkurun hadzal athar. Adalah Malik bin Dinar dan yang lain-lain daripada ulama salaf mereka menyebutkan asar ini. Ibnu Adam, Allah berkata, "Wahai anak Adam, khairi ilaika nazil." Kebaikan dariku turun terus-menerus kepada kalian. Setiap saat turun daripada Allah kebaikan. Turun kepada kita kebaikan Allah. Rahmatnya turun kepada kita setiap saat. Ya. Yang tak bisa kita hitung. Yang tak bisa kita ya coba-coba untuk menghitungnya. Alangkah besarnya rahmat yang turun kepada kita. Ini oksigen yang kita hirup begitu. Mahalnya harganya ketika orang tak bisa menghirup oksigen dengan wajar. Saya lihat dalam satu Potongan video orang berebut oksigen, kan berebut roti. Mereka angkat kemana-mana, jatuh-jatuh, mereka berebut. Subhanallah. Yang tak pernah kita perhitungkan betapa mahalnya makna oksigen yang kita hirup ini gratis, tak pernah Allah minta bayar. Subhanallah. Matahari yang tak pernah Allah kutip dari kita, bayar. Berapa kita harus bayar? Bayangkan PLN saja. Tiap bulan 700, 800, belum lagi nanti yang ruku 2 juta, 3 juta. Allah tak pernah minta. Cahayaku, matahari tiap beri tiap hari ku berikan kepada kalian Dengan yang Allah swt buat segala sesuatu. Allah tak pernah minta bayar. Subhanallah, bulan yang dia peredarkan yang kita mengetahui perubahan hari, bulan, ya musim-musim, lautan, gunung dan seterusnya. Kalau dibahas dalam diri kita aja nikmat yang berlimpah-limpah tak terhingga. Nikmat ginjal yang sehat. Sebagian orang Allah cabut nikmat tersebut. Setiap minggu harus cuci ginjal dua kali. Subhanallah. Kita nikmat ginjal tak payah. Semua kita makan. Tak ada pantangan. Tidur kita nikmat Alhamdulillah. Tak ada kendala. Letakkan sikit di masjid kepala. Tidur. mudah <laughs> Subhanallah. Orang setengah mati mau tidur. Paksa dia akhirnya mengkonsumsi pil tidur. Akhirnya tidur tak bangun-bangun. Maka nikmat Allah sangatlah luas. Terus menerus turun kepada kita. Khairi ilaika nazil. Semua kebaikan dariku turun kepadamu. Ini menunjukkan Allah di atas. Wa syarruka sa'idun ilayya. Keburukan kalian yang naik ke atas kepadaku. Mata-mata yang haram itu yang naik. Telinga yang mendengar yang haram itu yang naik. Langkah-langkah yang ke tempat yang haram itu yang naik. Wa atahabbabu ilaika bin ni'am. Aku berupaya menjadikan kalian cinta kepadaku dengan menimpahkan nikmat-nikmatku kepada kalian agar kalian mencintaiku. Ya, wa tatabaghadu. Ya ilayya bil ma'asi. Tapi kalian sebaliknya berusaha mencari kemurkaanku dengan melakukan maksiat-maksiat. Wala yazalu malakun karimun qad urija ilayya minka bi'amalin qabih. Terus menurut malaikat-malaikat muliaku membawa kepadaku laporan daripada amalan-amalan kalian yang buruk. Ya. Yang turun daripada Allah kebaikan. Yang naik kepadanya keburukan daripada perkataan manusia, amalan manusia, kesyirikan, kekufuran. Allah Akbar. Mereka mengatakan Allah beranak, Allah memiliki istri, ya dan billah. Ada yang menyembah ciptaan-ciptaannya, menyembah sapi, menyembah kera, menyembah ular kobra, menyembah berhala yang diciptakan mereka sendiri. Subhanallah. Demikian ikhwati fillah kajian kita insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.